Yang tadinya dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang tinggi dan mulia. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua golongan golongan as-siflah dan golongan al-ilyah. Ilyatun wasiflatun. Ilyah orang-orang yang mulia, yang tinggi dan siflah orang-orang yang rendah. Dari kata sufla. Wa ja'ala 'illiyin mustaqarral 'ilyah. Dan Allah jadikan 'illiyin sebagai tempat tinggal orang-orang yang mulia. Wa asfala safilin Allah jadikan sebagai tempat tinggal as orang-orang rendahan. Wa ja'ala ahla ta'atihi al-a'lain fid dunya wal akhirah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan golongan orang-orang yang taat taat kepadanya, taat kepada Rasulnya, Allah jadikan orang-orang yang mulia di dunia dan di akhirat. Dan Allah siapkan tempat untuk mereka fil illiyin. Wa alu maksiatih, Sedangkan golongan yang bermaksiat kepadanya. Allah jadikan al-asfalin fid dunya wal akhirah. Orang yang ahli maksiat akan dijadikan orang-orang yang rendah di dunia dan rendah di akhirat. Kama ja'ala ahla ta'atihi akrama khalqihi alaihi. Sebagaimana Allah juga menjadikan golongan orang-orang yang taat kepadanya sebagai semulia-mulia makhluknya di sisinya. Sedangkan ahli maksiat Allah jadikan ahwana khalqihi alaih. Sedangkan ahli maksiat Allah akan jadikan orang-orang yang paling terhina di sisinya. Na'udzubillah. Wa ja'ala al-izzata lihaula'i dan Allah jadikan kemuliaan untuk mereka. Golongan orang-orang yang taat kepadanya. Wadzillah kehinaan dan kerendahan wasagar Allah jadikan untuk orang-orang yang ahli maksiat. Kama fi musnadil imam Ahmad. Sebagaimana disebutkan dalam musnad Imam Ahmad. Dan disebutkan hadisnya Hasan. Dari hadis Abdullah ibn Amr. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة وجعل رزقي تحت الظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري Beliau berkata, alaih salatu wassalam, Aku diutus dengan pedang baina yadai sa'ah di dekat hari kiamat dan dijadikan rizkiku di bawah kilatan pedang. Saya ulangi, dan dijadikan rizkiku di bawah naungan tombakku. Yang kedua, yang benar, saya tercampur dengan riwayat yang lain, ya, kilatan pedang. Yang benar di sini dhilli rumhi di bawah naungan tombakku. Waju'ila adh-dhull was-saghar, hada huwa syahid. Dan dijadikan kehinaan dan kekecilan, kerendahan, kekerdilan alaman khalafa amri. Bagi siapa-siapa yang menyelisihi perintahku. Fakullama amilal abdu ma'siyatan nazala ila asfali darajah. Maka setiap seseorang hamba beramal dengan satu kemaksiatan, maka dia turun derajatnya sesuai dengan kemaksiatannya. Wala fi nuzulin dan akan terus turun, berdosa lagi, turun lagi, berdosa lagi, turun lagi. Semakin besar dosanya, semakin jauh turunnya. Semakin rendah. hatta yakuna minal asfalin hingga suatu saat dia menjadi orang yang paling rendah nasallallahu salam wal afiyah wa kullama amila ta'atan irtafa'a daraja dan siap seorang beramal dengan satu amalan ketaatan naik derajatnya sesuai dengan ketaatannya Walayazalu firtifa dan akan terus naik, taat lagi, naik lagi, taat lagi, naik lagi sesuai dengan ketaatannya dan amalan solehnya Semakin besar semakin tinggi derajatnya. Semakin tinggi naiknya hatta yakuna minal a'lain hingga suatu saat dia menjadi yang paling tingginya Qala rahimahullah. <clears throat> Wa qad yajtami' lil 'abdi fi ayyami hayatihi as-su'ud min wajhin wan Dan bisa jadi seorang hamba akan terjadi penurunan dan penaikan pada dirinya di saat yang sama. Dia mondok, Masya Allah, naik derajatnya. bule ilmi, naik derajatnya. Tapi di pondok bermaksiat, turun lagi derajatnya. Entah besar yang mana, naiknya apa turunnya. Kata beliau, kadang-kadang berkumpul bagi seorang hamba. Fi ayami hayatihi dalam kehidupannya sehari-hari ada su'ud, ada nuzul, ada naik, ada turun. Wa ayyuhuma kana aghlab alaih. Maka mana yang lebih unggul, mana yang lebih dominan, kana min ahlih. Maka dia termasuk golongannya. Mudah-mudahan. Orang-orang yang mengkhususkan waktunya untuk talabul ilm. Mudah-mudahan min ahli illiyin. Mengapa demikian? Karena talabul ilmi adalah amal saleh yang tidak bisa dikalahkan dengan amalan saleh yang lainnya. Berarti besar sekali, tinggi sekali. Tidak bisa dibandingkan dengan salat sunnah, puasa sunnah, atau yang lainnya yang sifatnya sunnah. Talabul ilmi lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. <clears throat> Tetapi barakallahu fikum amalan saleh dikatakan saleh kalau ada keikhlasan. Kalau amalannya secara zahir saleh, tetapi dia terpaksa. Karena dipaksa oleh orang tuanya. Tidak ikhlas. Menggerutu setiap hari. Kapan saya merdeka? Saya dipenjara terus di sini. Pondok dianggap penjara. Astagfirullah. Sampai kapan saya bisa merdeka? Bisa berbuat apapun yang saya mau. Saya selalu dikekang dan seterusnya dan seterusnya. Maka apa yang dia lakukan yang dohirnya talabul ilmi ternyata habaan manthura. Sia-sia. Gak ada nilainya sama sekali. Karena memang tidak ikhlas dan terpaksa, terpaksa, terpaksa. Bahkan berharap kalau bisa merdeka. Bisa lepas dari talabul ilmi. Ikhwani biddina azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah wa ikhwanut talabah dan para santri, para talibul ilm. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Aku wasiatkan pada antum semua, ya tentunya saya termasuk di dalamnya, untuk sama-sama bertakwa pada Allah. Dan mempertahankan amalan saleh dengan keikhlasan. Sehingga mengangkat derajat kita semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Falaisa man sa'ada mi'ata darajah wa nazala darajatan wahidah kaman kana bil aksi maka tentunya kata Ibnu Qayyim rahimahullah tidak sama orang yang naik 100 derajat dan turun 1 derajat tidak sama dengan orang yang turun 100 derajat dan naiknya 1 derajat iya kan ayyuhuma aghlab fahuwa min ahli. Kata beliau rahimahullah, maka mana yang dominan, maka itulah golongannya. Kalau banyak taatnya, berarti dia golongan a'lain. Kalau ternyata banyak turunnya, maka dia golongan asfalin, golongan orang-orang rendah. ولكن يعرضها هنا للنفوس غلط عظيم tetapi di sini tampak bagi jiwa ini ada kesalahan besar apa itu wa huwa أن العبد قد ينزل نزولا بعيدا أبعد مما بين المشرق والمغرب ومما بين السماء والأرض فلا يفي الصعود ألف درجة Jangan lupa. Hitung-hitungannya dengan jangan dengan satu dan seratus. Walaupun diawali oleh Ibnu Qayyim, naik seratus turun satu. Masih sisa berapa? Sembilan puluh sembilan Masih a'la. Sedangkan yang turun seratus, naiknya cuma satu. Masih sisa turunnya sembilan puluh sembilan Masih rendah dia. Iya kan? Tetapi di dalam jiwa ini ada kesalahan besar. Hati-hati. Masing-masing harus memperhatikan kesalahan ini. Jangan dikira satu derajat dengan seratus derajat selalu lebih banyak seratus derajat. Kok bisa? Iya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Kadang-kadang ada satu amalan, satu amalan tetapi menurunkannya ma bainal masyriqi wal maghrib, menurunkannya seperti timur dan barat, bainas sama'i wal ardi. Bayangkan, mau naik seribu derajat pun belum bisa diganti. Innal abda la yatakallam bi kalimah la يرى لها بالا يهوي في النار Kata Nabi SAW, kadang seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang membuat Allah murka, yang dia tidak sadar. Menganggap enteng kalimat itu. Ternyata Yahwi biha, ternyata dia tersungkurkan arah neraka jahanam sab'ina kharifa selama sejauh 70 musim, 70 tahun. 100 derajat kita naik ternyata melakukan satu kesalahan tadi nyungsep sampai seribu derajat ke bawah. Ya. Atau satu derajat tetapi jauh sekali mabain al masyriq wal maghrib. Perhatikan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Annal abda qad yanzil nuzulan. Kadang-kadang seorang hamba bisa turun ba'idan dengan jarak yang sangat jauh hanya dengan satu amalan kamu kira turunnya cuma satu derajat, ah kecil. Tidak. Tidak mesti. Kadang-kadang ada satu dosa yang menurunkannya satu derajat tetapi jauh sekali ke bawah. Ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib. Lebih jauh daripada timur dan barat. Wa mimma baina sama'i wal ard. Lebih jauh daripada langit dan bumi. Fala yafi. Maka tidak bisa mengalahkannya. Su'ud alfi darajah tidak bisa mengalahkannya dengan naik seribu derajat pun belum sampai tercapai. dan nuzulil wahid dengan hanya satu turunan tadi satu amalan dosa yang mengerikan yang tapi tersungkur orangnya ke bawah sampai sejauh antara timur dan barat atau sejauh langit dan bumi maka diangkat dengan satu derajat dua derajat tiga sampai seribu derajat belum bisa mengalahkannya kama sahih anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana di dalam hadis yang sahih dari Nabi innal abda la yatakallam bil kalimah la yafi laha balan yahwi biha fin nari ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang dia tidak menganggap ada apa-apanya ini menganggap remeh menganggap kecil ternyata yahwi biha ternyata dia tersungkur karena kalimat itu finnari dalam neraka ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib sejauh jarak timur dan barat apakah ada yang lebih jauh dari jarak timur dan barat timur ke sana yang paling sana barat ke sana yang paling sana atau timur ke sana yang paling sana barat ke sana yang paling sana ada yang lebih jauh dari itu tidak ada sehingga jangan anggap remeh dosa. Jangan anggap remeh dosa. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, kalau engkau menganggap remeh sebuah dosa, maka engkau berbuat dosa di atas dosa. Apa maknanya berbuat dosa di atas dosa? Perbuatan dosanya tercatat sebagai dosa, peremehan kamu terhadap dosa itu dosa berikutnya. Sehingga dikatakan la kabirata mal istighfar. Wala saghirata ma'al israr. Enggak ada dosa besar kalau diiringi taubat. Dan enggak ada dosa kecil kalau dikerjakan dengan terus-menerus menganggap enteng, ah kecil, ah kecil, ah kecil. Jadi besar. Fa su'udin yuwazi hadhihi nazlah maka naik dengan apa? Atau jenis naik yang mana yang bisa mengimbangi turun yang seperti itu? Wan nuzul amrun lazimun lil insan. Yang namanya turun derajat karena sebuah dosa itu perkara yang mesti pada seorang manusia. Ini sebagai manusia ada saja kekeliruan dan dosa. Walakin minan nasi man yakunu nuzuluhu ila ghaflah. Fahadha idha staiqadha min ghaflatihi ada ila darajatihi. Tetapi beberapa manusia ketika turun, turunnya karena kelalaian. Sehingga ketika dia ingat, dia kembali ke derajatnya. Masya Allah. Beberapa orang turun karena lalai, karena ghaflah. Begitu sadar, istiqam dia sadar naik kembali ke derajatnya. Au ila arfa minha atau kadang-kadang malah bisa lebih dari itu. Tadinya segini, turun karena kelalaian, kemudian sadar naik lebih tinggi lagi daripada yang pertama. Masya Allah. Biyakdatihi. Karena kesadarannya, taubatnya, penyesalannya, mengikuti kejelekannya dengan kebaikan. Wa minhum man yakunu nuzulu ila mubah. Ada lagi yang turunnya kepada mubah. Layan yanwi bihi ala ta'ah. Tetapi tidak meniatkan untuk mendukung ketaatan. Permainan-permainan. Yang seringkali dikerjakan tetapi nggak ada niat untuk olahraga, menyehatkan badan supaya saya bisa sehat, bisa beramal soleh. Nggak ada niat itu. Fahada mata raja ila ta'af, faqad ya'udu ila darajatihi. Ini juga sama kalau dia kemudian kembali kepada ketaatan, meninggalkan kesia-siaannya. Kembali lagi ke derajat yang pertama, Masya Allah. Waqad la yasil ilaiha atau di bawahnya sedikit atau lebih daripada itu waqad yartafi'u anha. Fainnahu qad ya'ud a'la himmah mimmakan. Kadang-kadang dia akan kembali lebih tinggi semangatnya daripada yang pertama ketika sadar saya telah membuang-buang waktu banyak sekali. Main-main terus hidup saya astagfirullah berubah. Maka lebih baik dari yang awalnya. Lebih tinggi dari awalnya derajatnya. Naik, naik, naik, naik, naik. Wa qad yakunu adhafa himmatan. Kadang Rasulullah salam al-afiyah. Karena sudah kebanyakan kesia-siaan. Kebanyakan main. Maka kemudian semangatnya pun lemah. Ketika sadar, ya sekadarnya. Sadar sekadarnya sehingga tidak bisa kembali ke derajat awal. Waqat ta'udu himmatuhu kama kanat atau kembali persis semangatnya seperti semula. Wa minhum jenis ketiga. Wa minhum man yakunu nuzuluhu ila ma'siyatin ada pula orang yang turunnya derajat karena kemaksiatan. Imma saghirah atau kabirah. Apakah dosa kecil atau dosa besar? Fahada yahtaju fi audihi ila darajatihi ila taubatin nasuh maka yang ini memerlukan untuk kembalinya ke derajat semula adalah dengan taubatan nasuh, dengan taubatan nasuha. Wa inabatin sadiqah yahtaj ila inabatin sadiqah. Harus dia memiliki penyesalan dan kembali kepada Allah dengan jujur. Taubat yang jujur. Waktalafan nas. Kemudian berbeda manusia dalam masalah ini. Hal ya'udu ba'da taubah ila darajatihi allati kana fiha binaan ala anna taubah tamhu athar adh-dhanb wa taj'alu wujudahu ka'adamih faka'annahu lam yakun aw la ya'ud. Ada perselisihan para ulama. Apakah bisa kembali seperti semula derajatnya. Orang yang sudah berdosa dengan dosa-dosa ini, dosa berat, ini orang baik, ini orang baik. Ini berbuat dosa. Besar astagfirullah. Tapi kemudian taubat. Kan kembali ke derajatnya. Sama nggak dengan yang ini? Paham pertanyaannya? Yang tadi tidak berbuat dosa, ini berbuat dosa kemudian taubat. Apakah sama? Dua-duanya derajatnya sama, tapi ini pernah berbuat dosa, ini nggak pernah. Apakah sama? Itu yang dibahas oleh para ulama yang dikatakan ikhtalafan nas. Berbeda manusia. Apakah bisa kembali ke derajat semula karena binaan ala anna taubatan hu atharat dunub karena anggapan bahwa taubat akan menghapus dosa dan menjadikan adanya seperti tidak ada ka'an lam yakun faka'an lam yakun aw yaud atau tidak bisa kembali seperti semula walaupun dua-duanya sama sudah taubat Masya Allah dua-duanya bersih tapi yang ini bersih betulan yang ini bersih tapi pernah berbuat dosa kalau HP ada tulisan terhapus gitu ya, ya. tapi yang ini nggak ada bersih ya. Kalau ini ada tapi terhapus. Kalimat terhapusnya masih ada. Kata para ulama, sungguh. Walaupun cuma catatan di hadapan Allah, aku malu. Ketika Allah tunjukkan apakah ini benar amalanmu, aku malu. Walaupun diampuni. Itu maksud saya. Dan itu maksud Ibnul Qayyim tadi. Apakah kembali seperti semula? Atau ada sesuatu? Binaan ala anna taubat ta'thiruha fi isqatil uqubah. Karena yang namanya taubat itu pengaruhnya hanya pada penghapusan balasan. Saya ulangi. Binaan ala anna taubat ta'thiruha fi isqatil uqubah. Karena pendapat kedua yang mengatakan tidak bisa kembali normal. Karena taubat itu pengaruhnya hanya meniadakan balasan. Tidak lagi dibalas. Tidak lagi diadab, Sudah tidak dosa. Bukan derajat katanya pendapat kedua. Amma darajah allati fatathu fa innahu la yasil ilaiha. Adapun derajat yang dia sudah lewat tidak bisa diulangi tidak bisa diputihkan. Sebagaimana yang saya tadi gambarkan, ya, ini bersih, ini bersih, tapi ada yang terhapus. Oh, pernah. Yang ini enggak. Ya. Khamilina azakumullah kaum ta'ah fi zaman alladhi 'asa fihi li su'udin li su'udin akhar. Mereka berkata ketetapannya yang demikian adalah bahwa dia tadinya musta'id dan bistighalihi bit ta'ah. Dia siap untuk sibuk dengan ketaatan dalam zaman yang tadi dia bermaksiat padanya. Kita gambarkan dengan hitungan. Ya. Orang ini punya 10 hari tersisa. Ini juga pula punya sepuluh 10 hari tersisa. Kamu gambarkan kotak-kotak 10. Yang ini 10, yang ini 10. Yang sebelumnya dianggap sama persis. Ya. Tinggal 10 ini. Yang ini pada sepuluh tadi, satu kotak pertama dia berbuat dosa, kemudian kotak kedua dia bertaubat, kotak ketiga normal. Sedangkan orang yang di sebelahnya yang punya sepuluh kotak tadi, dia tidak berbuat dosa di awal terus sampai sepuluh. Banyak mana amalan solehnya? Hah? Walaupun sama-sama dihapus dosanya, jelas tetapi ada satu kotak yang hilang karena dosa. Sahih. Ada satu waktu, satu masa yang dia buang sia-sia untuk berbuat maksiat. Walaupun diampuni maksiatnya. Dia bertaubat setelahnya. Tapi waktu itu, apakah waktu yang hilang tadi bisa kembali? Apakah waktu yang terlewat tadi bisa diulangi? Tidak bisa. Itu yang dimaksud. Maka kata beliau, kata Muqayyim rahimahullah, maka waktu yang dia bermaksiat tadi hilang tidak sama dengan orang lain yang di waktu yang sama beramal soleh. Ya pasti tidak sama. Walaupun diampuni, dia bertaubat. Tapi waktumu yang tadi bermaksiat hilang. Sedangkan waktu orang kedua tadi bermanfaat. Ya pasti beda derajatnya. Ikhwan ibn azakumullah kembali kepada ucapan Qayyim rahimahullahu taala. wartiqain bi jumlati a'malihi salifah. Karena orang yang tadi menyibukkan dirinya di waktu ketika orang yang satu bermaksiat, dia sibuk dengan ketaatan. Jelas itu adalah naiknya derajat dia pada amalan-amalan yang lewat tadi. Bimanzilati kasbir rajul kulla Sesuai dengan hasil seseorang setiap harinya dengan jumlah hartanya yang dia miliki. Yang satu penghasilannya tetap 10 ya dapat 1, 1, 1, 1 sampai 10. Yang kedua gagal satu atau gagal dua kemudian kembali beruntung lagi atau kembali mendapatkan 1, 1, 1. apakah sama ya nggak akan sama wa kullama tadha'afal mal tadha'afar ribah dan ketika semakin banyak hartanya yang tadi untung terus semakin banyak hartanya modalnya semakin banyak. Kalau modalnya semakin banyak, seuntungnya semakin banyak pula. Demikian pula amalan soleh, karena dia tidak sia-siakan, maka hasilnya lebih banyak. Baik. Sedangkan yang satu dia sia-siakan, walaupun kemudian kembali lagi taubat, <laughs> tetapi tentunya keuntungannya tidak sebanyak yang kedua tadi. Faqad raha alaihi fi zamanil ma'siyah irtifa'un wa ribhun. Maka sesungguhnya dia bisa di zaman dia bermaksiat, sesungguhnya dia bisa menaikkan derajat, bisa menambah keuntungan dari amalan-amalan salehnya. Tetapi dia buang waktu tersebut, dia buang masa tersebut sia-sia. Faidah amal العمل fal صعودا من من nuzul dan kalau demikian dia bisa memanfaatkan amalan maka dia akan bisa naik lagi dan tidak turun atau tidak atau bisa mengalahkan turunnya. Wa kana qabla dzalika sa'idan min ulu yang tadinya dia naik wa bainahuma bunun azim. Kata Ibnu Qayyim, tentunya antara keduanya sangat jauh. Dia beramal soleh, dia beramal soleh. Setelah bermaksiat tadi, ini bisa naik derajatnya karena taubatnya. Masya Allah, tetapi yang lebih Masya Allah, yang tidak berbuat dosa, berarti masih lengkap sepuluh naik derajatnya ke atas. Lebih tinggi lagi. Kalah yang tadi. Karena sudah membuang dulu, baru kemudian naik lagi. Qalu, mereka berkata lagi kata Abdul Qayyim. Wa mathalu dhalika mathalu rajulaini yartaqiyani fi sullamain. Kalau saya tadi mencontohkan dengan kotak, sekarang dicontohkan oleh Ibnu Qayyim dengan tangga. Permisalannya adalah seperti dua orang yang menaiki dua tangga yang berbeda. La nihayatalahuma. Tangganya jauh tinggi ke atas, tidak ada ujungnya. Wahuma sawa. Dan dia dalam keadaan sama persis naiknya berbarengan. Fanazala ahaduhuma ila asfal. Yang satu turun satu anak tangga. Walau darajatan wahidah. Walaupun cuma satu derajat turunnya. Satu anak tangga saja. Tumasta'nafa su'udan. Kemudian dikejar lagi oleh dia satu tingkatan. Fa'innal ladhi lam yanzil ya'lu alaihi walabud. Maka yang tadi tidak turun satu langkah pasti akan lebih cepat. Sahih? Sahih? Ini naik bareng. Satu tingkat, satu tingkat, satu tingkat. Kemudian yang ini turun, yang ini naik. Satu tingkat. Istighfar dia bertobat lagi, naik lagi ke atas. Naik lagi ke atas. Gak akan bisa mengejar yang ini. Sehingga keutamaan tetap tidak sama. Keutamaan tetap tidak akan sama. Qala walau darajatan wahidah, walaupun satu derajat saja turunnya, tetapi nggak akan bisa mengejar yang tidak turun tadi. Fa innal lam yanzil ya'lu alaihi walabud yang tadi tidak turun satu tangga mesti dia akan lebih tinggi walabud dan mesti demikian wa hakama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala baina ta'ifataini hukman maqbulan dihukumi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah antara dua pendapat tadi dengan hukuman yang bisa diterima. Yani mana yang lebih kuat nih? yang menyatakan kembali normal sempurna, ada yang menyatakan kembali tetapi tidak akan sama dengan yang tidak berbuat dosa. Kata Syekhul Islam, at-tahqiq. Anna minat taibina man ya'udu ila arfa'i darajatihi. Ada di kalangan orang yang taubat, kembalinya bukan satu tingkatan, bahkan lebih. Ada apa enggak ada? Ada. Tadi sudah kita katakan disinggung di awal tentang tangga itu jangan dikira sama. Perbuatan sesuatu yang soleh kadang-kadang ada yang naiknya tinggi sekali. Begitu juga turun. Ada yang turunnya satu tingkat saja, tapi ada yang satu tingkatnya jauh sekali karena dosanya sangat mengerikan. Baik. Sehingga kadang-kadang kata Syekhul Islam, ada orang yang turun, tadi permisalan tadi dibantah oleh Syekhul Islam. Turun satu, tapi naiknya bukan satu. Dia naiknya jauh. Karena taubatan tak nasuha. Taubat yang sungguh-sungguh. Dia menangis. Dia menyesal. Dia berusaha untuk meminta pada Allah. Ampunan. Dan berusaha mengikutinya dengan kebaikan. Berusaha mengembalikan madlamahnya. Dan sekian perkara amalan saleh. Karena dia bertaubat dengan sungguh-sungguh. Maka berarti naiknya jauh. Bahkan sebagian orang yang bertaubat, Allah katakan dengan kalimat, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Ada apa enggak ada? Ada. Yang ketika bertaubat, Allah gantikan kejelekannya dengan pahala, dengan hasanat. Bukan hanya diampuni, tetapi diganti dengan hasanat dia berbuat dosa sebesar ini, diganti sebesar itu pula pahala. Kalau taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Wa minhum man ya'udu ila mithli darajatihi. Ada pula yang kembalinya sesuai dengan derajatnya tidak tidak lebih. Wa minhum man la yasil ila darajatihi dan ada pula yang kembalinya tidak bisa sempurna, tidak kembali seperti derajat awalnya. Yang ini yang ketinggalan. Qultu wa hadha bihasbi quwwati taubah wa kamaliha. Dan ini berkait dengan kekuatan taubat dan kesempurnaannya. Berkait dengan kuwatat taubah wa kamaliha. Berkait dengan kesempurnaan taubat dan dengan kekuatan taubat tersebut. وما أحدثته المعصية للعبد من الذل والخضوع والإنابة dan juga apa yang terjadi pada seorang hamba tadi ketika taubat dari maksiatnya. Ada adzul wa ma ahdatsathul ma'siyah dan juga apa yang disebabkan oleh kemaksiatan tadi seberapa kerendahannya wal khudu'i wal inabah wa ma ahdatsatul dan apa yang disebabkan oleh maksiat tadi pada seorang hamba dari ketundukan, penyesalan, kerendahan, kembali kepada Allah, menyesali dan seterusnya, wal hadr, akhirnya berhati-hati, wal khauf min Allah, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, wal buka min khasyatillah dan tangisan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad hadhil umur, tentunya akan menjadi kuat taubatnya. Ini bertaubat, ini bertaubat. Yang ini bertaubat, ya udahlah, saya salah, saya menyesal. Titik. Ya. Wajahnya biasa. Ya. Semangat untuk menggantikan kesalahannya dengan kebaikan biasa Sampai orang ragu-ragu ini tobat gak sih orang? Iya saya tobat, saya salah. Kamu ngomong terus. Eh, saya salah, saya salah. Udah, udah kan? Saya akui. Selesai. Ya, ada. Ya. Yang satu disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah karena dosa tadi dia merasa terhina. Wal khudu tunduk kepada Allah, malu kepada Allah wal Inaba kembali kepada Allah wal hadar jadi berhati-hati besoknya hati-hati jangan sampai terulang yang seperti kemarin aku khawatir jangan sampai kita terjatuh dari kesalahan atau dalam kesalahan seperti kemarin tidak aku nggak akan melakukannya bahkan mendekatinya aku nggak mau masya Allah al hadar kehati-hatian ditambah lagi dengan al buka min khosyatillah menangis karena dosa-dosanya yang dia perbuat takut kepada Allah subhanahu wa taala Fakat taqwa hadil umur. Perkara-perkara ini akan menguatkan taubatnya sehingga menjadikan derajatnya kembali seperti semula atau bahkan lebih mulia lagi, lebih naik lagi, lebih tinggi lagi. Karena perangkat-perangkat yang mengiringi taubat. Karena kesempurnaan taubatnya, karena kekuatan taubatnya hatta ya'udat taib ila arfa min darajatihi hingga seorang yang bertaubat tadi kembali kepada derajat yang lebih tinggi dari awalnya awalnya sebelum taubat sekian dengan taubat turun begitu saya ulangi tadinya dia seterajatnya di sini kemudian berbuat dosa turun begitu taubat naiknya sampai ke atas melebihi derajat awalnya sebelum berbuat dosa ada naam seperti saubat, taubatnya para sahabat dari kemaksiatan kekufuran sebelumnya di masa jahiliyah. Menangis, menangis mereka. Umar bin Khattab sampai membekas di bawah matanya. Bekas tangisannya. Padahal beliau dulunya di zaman jahiliyah orang yang gak kenal nangis. Tetapi setelah masuk Islam menyesal, menangis, meratap. Di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di malam hari. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala berkata selanjutnya <clears throat> Wa yasiru ba'da at-taubah khairan minhu. Akhirnya setelah taubat dia menjadi orang yang lebih baik. al-khata'ah Lebih baik dari sebelum berbuat dosa. Fa'adha qad takunul khati'atu fi haqqihi rahmah. Maka ini bagi orang seperti ini dosanya atau kesalahan tadi sebagai rahmat. Kok bisa kesalahan sebagai rahmat? Iya. Allah takdirkan dia berbuat salah sehingga dia bertaubat dengan seindah itu. Menjadi orang yang paling saleh. Sebagaimana dikisahkan beberapa ulama yang dulunya pernah mengalami masa-masa kelam. Tidak usah menyebutkan namanya karena riwayatnya simpang siur apakah sahih atau tidak sahih. Tetapi disebutkan barakallahu fikum karena satu penyesalan menjadi ulama. Berarti kesalahan yang tadi jadi rahmat buat dia. Dia menyesal, menyesal, menangis, menangis sampai kemudian talabul ilm. Talabul ilmi, talabul ilmu, talabul ilmi sampai menjadi alim. Minal ulama, amilin yang beramal dengan ilmunya, menulis kitab. Barakallahu fikum. Itu semua menunjukkan bahwa kata Ibnu Qayyim bisa jadi khidahnya tadi rahmat. Kesalahan dia yang kemarin rahmat buat dia sehingga dia menjadi orang yang lebih soleh dari sebelumnya. Kembali kepada ucapan beliau. Fa'inaha nafat anhu da'al ujub. Mengapa kau khidahnya fi haqqihi rahmat Kesalahannya bagi dia jadi rahmat fa innaha nafat anhu da'al ujub karena taubatnya atau kesalahannya itu menjadikan dia tidak lagi bangga diri sudah merasa saya tidak ada apa-apanya wallahi saya paling jelek di antara mereka semuanya. Aku paling hina, aku paling bodoh, aku paling begini, paling begini, paling begini. Merendahkan dirinya. Hilang ujub, hilang kesombongan hilang bangga diri. Berarti kesalahan kemarin itu bagi dia rahmat. Menyembuhkan ujubnya, menyembuhkan bangga diri, menyembuhkan kesombongannya, menyembuhkan dari segala penyakit-penyakit hati. Masya Allah. Qala dikatakan wa khallasathu min thiqatihi bi wa idlalihi bi a'malihi karena kesalahannya menyelamatkan dia dari sikap terlalu pede. Siqotihi binafsi, saya terjemahkan pede. Siqotihi binafsi, kepercayaannya kepada dirinya sendiri. Saya orang hebat, saya orang paling tinggi, oh saya orang paling alim, saya orang paling pengalaman di sini, saya orang yang paling tua, saya orang yang paling bijak, saya orang yang paling, yang paling, yang paling. Itu siqotihi binafsi. Tetapi dengan kesalahannya dan dia menyesal, akhirnya dia sembuh dari thiqatihi binafsihi wa idlalihi bi yang selalu menyatakan lihat saya, lihat saya, lihat saya, sembuh. Jangan lihat saya. Saya orang yang bodoh. Saya keliru, saya salah, saya menyesal. Wa khadda dira'atihi wa dillati wa dullihi wankisarihi ala utbati babi sayyidihi wa maulahu. Akhirnya dia letakkan pipinya, pipi kerendahannya, menghinakan diri, menangis, inkisar, ini kesedihan dalam hati. Atas kejelekan dirinya, ini itbah maksudnya menyalahkan diri, atabah. Di mana? Di pintu sayyidihi wa maulahu. Dia tunduk meletakkan pipinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala merendahkan dirinya. Dengan menangisi kesalahannya dan dosanya. Dengan sedih meratap di hatinya. Dengan menyalahkan dirinya. Di hadapan pintu ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'arrafathu qadrahu kesalahannya tadi masih berkait fa'ilnya dari khit'ah. Arafathu qadrahu. Kesalahannya itu menjadikan dia kenal dirinya. Itu taubatan nasuha. Yang tadinya nggak kenal dirinya, jadi kenal dirinya. Ternyata saya ini bodoh, ternyata saya ini kurang bijak, ternyata saya ini sembarangan, ternyata saya ini sembrono, ternyata saya ini begini, saya ini. sadar. Arafathu khid'atuhu. Ya. Kesalahannya mengenalkan dirinya. Kamu itu salah. Kamu itu ternyata tidak seperti dugaan kamu. Kamu itu ternyata tidak sehebat yang kamu pikirkan. Kamu itu ternyata tidak sealim yang kamu anggap. Siapa yang mengenalkan tadi? Kesalahannya. Arrafathu qadrohu. Akhirnya dia dikenalkan tentang kadar dirinya. Siapa sih dirimu? وأشادته فقره وضرورته إلى حفظ سيده ومولاه له وأشهدته فقره masih fa'ilnya khit'ah. Kesalahannya mempersaksikan kepada dirinya bahwa engkau perlu bimbingan Allah, engkau perlu dan engkau sangat berhajat untuk dibimbing dan dijaga oleh sayyidmu wa maulahu. Tadinya ya kan karena tertutupi dengan kesombongan dan baga diri tidak merasa. Tapi ketika terjerumus dalam kesalahan, ternyata saya benar-benar butuh bimbingan Allah. Ternyata saya benar-benar berhajat fakir ila hifdi sayyidi wa maula Ternyata aku betul-betul sangat membutuhkan bimbingan, sangat memerlukan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan sangat memerlukan afu. Maafnya Allah. Yahtaj ila afwihi anhu wa maghfiratihi lahu. Kesalahannya seakan berkata, kamu itu harus mengharapkan maaf pada Allah dan harus minta bimbingan pada Allah. Kamu itu seakan-akan kesalahannya mengajari dia untuk merasa butuh, merasa fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakir ila hifdhihi wa afwihi wa maghfiratihi wa akhrajat min qalbihi sawlatat ta'ah wa kasarat anfahu an yashmukha biha aw yatakabbar biha aw yara nafsahu biha khairan min ghairihi. Akhirnya kesalahan tadi mengeluarkan dari hatinya semangat untuk taat. Wa kasarat anfahu an yashmukha biha dan mematahkan dirinya agar jangan merasa engkau sudah paling taat atau takabbar biha jangan sombong dengan ketaatanmu karena engkau punya kesalahan Jangan sombong dengan ketaatanmu karena engkau masih banyak dosa. Jangan sombong dengan kehebatanmu dalam beribadah karena engkau masih tergelincir dalam sekian dosa. Au yara nafsahu biha khairan min ghairi dan jangan merasa dirinya lebih baik daripada yang lain. Kesalahannya mengajarkan kepadanya, jangan engkau merasa lebih hebat dari yang lain. Kesalahannya berkata jangan engkau merasa bahwa dirimu lebih suci dari yang lain. Lebih baik dari yang lain. Wa awqafathu baina yadai rabbih. Maka kesalahannya tadi mendudukkan dia di hadapan Allah Rabbul Alamin. Mauqifal khatta'inal mudnibin Kesalahannya seakan-akan mendudukkan dia di hadapan Allah sebagai orang yang salah, orang yang berbuat khotok, mudhnib, pendosa. Nakisur ra'si dengan tunduk kepalanya baina yaday rabbih di hadapan Rabbnya mustahian minhu malu kepada Allah khaifan wajila takut dan malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala muttaqiran li yang sangat berhajat atau meremehkan ketaatan dirinya. Saya belum taat, saya belum taat, saya belum taat. Ihtiqar, muhtaqiran li ta'atihi, merasa saya ini masih belum baik taatnya. Musta'ziman li ma'siyatih, merasa dirinya sangat besar dosanya. Saya betapa besar dosanya, betapa besar kesalahannya. Qad arafa nafsahu bin naqsi dhamm mengenali dirinya bahwa dirinya punya kekurangan yang besar, punya kesalahan yang besar, punya dosa yang besar. bil kamal. Sedangkan Rabbnya sangat sempurna. Maha Esa dalam kesempurnaannya, dalam segala pujiannya, dalam segala sifat-sifatnya yang mulia. Wal wafa. Kama qila, sebagaimana dikatakan استأثر الله بالوفاء وبالحمد وولى الملامة الرجل hanya Allah ista'thara hanya untuk Allah yang namanya wafa kelengkapan kesempurnaan ketepatan bilhamdi dengan segala pujian sedangkan wawallal malamata sedangkan yang memiliki malamah kekurangan dan cercaan manusia. Ar-rajula. Kalau Allah maha sempurna. Kita yang masih bergelimang dosa. Fa'ayu ni'matin musalat minallahi ilaihi إليه ala nafsih. maka kenikmatan apapun yang sampai dari Allah kepadanya istaksaraha ala nafsih dia pentingkan itu bahwa itu karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahmat, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Wa ra'a nafsahu dan merasa dirinya di bawahnya. Aku tidak pantas mendapatkan seperti ini. Aku tidak mendapatkan, tidak merasa pantas untuk mendapatkan kemuliaan seperti ini. Walam yaraha ahlan laha, tidak merasa kalau dia pantas untuk menerimanya. Ya Allah, aku dengan dosa-dosaku yang seperti ini, Engkau masih berikan kepadaku kenikmatan seperti ini. Ahmaduka ya Rabb. Wa ashkuruka ya Rabb. Ini barakallahu fikum. Kalau al khidah menjadi rahmah. Kalau seseorang menyadari kesalahannya dan bertobat dengan taubatan nasuha. Wa nikmatin. Sebaliknya. Kalau tadi kenikmatan yang diberikan, kayak apapun kenikmatan itu, dia merasa kecil dirinya nggak pantas menerima kenikmatan itu. Itu karena engkau maha rahmat, karena engkau maha kasih, karena engkau maha penyayang, maha pemberi. Adapun aku, tidak pantas menerimanya. Sehingga bersyukur dengan syukur-syukur yang sangat tinggi. Sebaliknya, ayu nikmatin, segala macam kejelekan. belia musibah-musibah. Wasalat ilaih yang menimpanya ra'a nafsahu ahlan lima huwa akbar minhu. Dia justru merasa saya pantas mendapatkan kesusahan ini. Saya pantas mendapatkan musibah ini. Bahkan lebih besar dari ini. Karena dosaku, karena kesalahanku, karena aku merasa begini, begini, begini. Wara'a anna maulahu qad ahsana. Dan dia tetap merasa bahwa Allah maulanya masih sangat baik masih sangat penyayang karena menimpakannya cuma ini. Bayangkan, musibah. Mungkin besar, tapi dia masih menganggap kecil dengan kesalahan yang ada pada dirinya. Ra'a anna maulahu qad ahsana ilaihi idlam yu'aqibhu ala qadri jurmihi wala syatrihi. Dia merasa Allah telah berbuat baik kepadanya karena tidak menimpakan kepadanya balasan sesuai dengan dosanya yang sangat besar, bahkan tidak separuhnya. Merasa begitu. Bahwa ini nggak separuhnya dari dosa saya. Musibah ini. Wala adna juz'in minhu. Dan tidak bahkan sedikit pun, sebagian kecil pun belum. Ini belum seberapa dengan dosa-dosaku. Musibah ini belum seberapa dengan dosaku yang sangat banyak. Fainama yastahiquh minal uqubah la tahmiluhul jibal rasiat. Karena sesungguhnya yang layak sebagai azab bagi dirinya ini merasa seorang yang bertaubat. La tahmiluhul jibal rasiat. Musibah yang sangat besar yang tidak bisa dan tidak mampu dibikul oleh gunung-gunung yang kokoh sekalipun. Fadlan an hadal abdud da'if. Kalau dosaku diadab seluruhnya, Mungkin gunung-gunung pun gak akan mampu memikulnya. Apalagi seorang hamba yang daif, al-ajiz, yang lemah. Fa'inna dhanb wa insaghura. Karena sebuah dosa, walaupun kecil, fa'inna muqabalatul azim alladhi la syai'a a'zama minhu. al kabir la الكبير الذي لا شيء أكبر منه الجليل الذي لا أجل منه ولا أجمل المنعم بجميع أصناف النعم دقيقها وجليلها من أقبح umur. Karena dosa walaupun kecil dosa itu. Wa Allah. Kalau kita lihat kepada siapa kita bermaksiat. Kepada yang maha agung, yang tidak ada yang lebih agung daripadanya. Yang maha besar, yang tidak ada yang lebih besar daripadanya. Yang maha mulia, yang tidak ada yang lebih mulia daripadanya yang memberi nikmat segala kenikmatan, segala jenis kenikmatan, kecilnya dan besarnya, maka dosa tadi terlalu terlalu jelek Terlalu kurang ajar kepada Allah yang maha besar. Min akbahil umur. Dosa sekecil apapun. Kalau melihat kepada siapa kita berdosa. Itu besar sekali. Kamu kurang ajar. Melanggar ucapan gurumu. Sebuah kejelekan. Kamu kurang ajar membantah ucapan orang tua Lebih besar lagi. Kan begitu. Bagaimana kalau engkau kurang ajar menyelisih Rasulmu? Besar sekali. Bahkan bagaimana kalau engkau berbuat dosa tadi kepada Al-Akbar yang maha besar, yang tidak ada yang lebih besar daripadanya. Yang maha mulia, yang tidak ada yang lebih mulia daripadanya. Yang maha tinggi, yang tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Yang mun'im, yang memberi nikmat kepada kalian seluruhnya, yang kecilnya dan yang besarnya. Kan kurang ajar sekali dosa itu min akbahil umur wa afdha'iha paling fadhi' wa asna'iha yang paling busuk fa inna muqabalatal udama wal ajilla wa sadatin nas bimithli dhalika yastaqbihu karena penentangan terhadap pembesar-pembesar manusia saja wal ajilla orang-orang besar sadat tokoh-tokoh itu sudah dianggap jelek, kurang ajar sekali kamu dengan orang besar. Kurang ajar sekali kamu dengan presiden. Kurang ajar sekali kamu dengan penguasa. Kan begitu akan dikatakan. Walaupun cuma melempar lipetan kertas. Apalagi lebih dari itu. Kenapa? Gitu aja kok marah. Eh, yang kamu lempar itu presiden. Penguasa yang harus dimuliakan. Berarti besar sekali. Naam, harus dilihat kepada siapa pelanggaran itu. Maka sekarang dibahas oleh Ibnu Qayyim. Bukan sadat, tetapi Rabbus sadat. Bukan tokoh-tokoh pembesar-pembesar presiden-presiden, tapi Rabbnya, penguasanya, seluruh para penguasa. Kamu kurang ajar kepadanya? Sehingga orang berdosa tadi ketika ditimpa musibah, kalau taubatnya jujur, dia akan berkata, Ya Allah dosaku lebih dari kejayaan ini. Engkau maha pengasih, maha penyayang. Artinya aku belum diadab yang lebih dari itu. Padahal pantas aku diadab dengan yang lebih daripada itu. Wa ardalin nas. Wa asqatuhum. Muru'atan man qabalahum birrazail. Fakaifa bi'adhimis samawati wal ardi. Wa malikis samawati wal ardi wa ilahi samawati wal ardi. Kata Ibn Qayyim, ardalun nas, orang yang paling rendah. Wa asqatuhum, yang paling jatuh kehormatannya muru'ata. Asqatuhum muru'atan. Adalah orang yang menghadapi hum, yang disebut tadi udama, al-ajilla, wasadat, para tokoh-tokoh mulia. Siapa yang menghadapi mereka dengan kerendahan dan kehinaan? Itu sudah dianggap ardalun nas. Kok kurang ajar sama orang terhormat? kurang ajar sama syekh, kurang ajar kepada ulama, kurang ajar kepada seorang yang alim. Iya kan? Fakaifa bi'adhimis samawati wal ard. Maka bagaimana pendapatmu kalau penentangan tadi kepada Rabbus samawati wal ard, kepada penguasa langit dan bumi, pemilik langit dan bumi, ilahnya, ma'budnya seluruh langit dan bumi, walaula anna rahmatahu ghalabat ghadabahu. Kalau saja bukan karena rahmatnya, mengalahkan kemurkaannya. Kalau saja bukan karena maghfirahnya, mengalahkan ukubahnya. Latadakdakat al-ardu biman qabala. Kalau bukan karena rahmat Allah mengalahkan kemurkaannya. Kalau bukan karena ampunan Allah mengalahkan balasannya. Niscaya akan hancur bumi. Dengan siapapun yang ada di atasnya. Dan seluruh orang-orang yang menentang dengan apa yang tidak pantas baginya. Walaulah hilmuhu wa maghfiratuhu lazalzalati samawati wal ard. Kalau saja bukan karena kelembutan Allah dan ampunan Allah, sungguh akan goncang langit-langit dan bumi ini. Karena maksiat-maksiat kepada Allah. Karena dosa-dosa kepada Allah. Faqala Allah Ta'ala inna Allah yumsiku samawati wal ard antazula Sesungguhnya Allah memegang langit-langit dan bumi ini agar tidak bergoyang, agar tidak bergoncang, agar tidak bergeser. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Kalau saja langit dan bumi itu bergeser, goncang, berubah, maka enggak akan ada yang bisa memegangnya satu pun setelahnya. Ini setelah Allah Taala. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya dia Allah maha penyayang, maha lembut, maha pengampun. Hanya sifat Allah maha pengampun dan sifat Allah halim. Maka Allah masih tahan bumi ini tidak bergoncang. Masih tahan langit dan bumi tidak hancur. Karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Fata'ammal khatma hadihil ayah bismain min asma'ihi. Perhatikanlah akhir dari ayat ini dengan dua nama Allah. Dari nama-nama Allah, Al-Halim, Al-Ghafur. Kaifa tajid tahta dhalika annahu laula hilmuhu. Apa yang kamu dapati dengan penutup ayat ini? Sesungguhnya dia haliman ghafura. Kata Nul Qayyim, kamu akan dapati. Di bawah dua kata ini, dua sifat dari sifat-sifat Allah ini, bermakna kalau bukan karena kelembutan Allah. Kalau bukan karena pengampunnya Allah. Niscaya langit dan bumi ini sudah goncang. Sudah tidak Allah pegang lagi. Allah katakan amsaka yumsikus samawati wal ardi antazula. Allah pegang langit dan bumi agar tidak bergoncang. Agar, agar tidak bergeser. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kalau dihentikan sejenak saja, bumi ini, dari peredarannya, akan hancur seluruh tatanan di bumi ini. Iya Pak ya, silahkan tanya kepada mereka, mereka pakar-pakar ilmu pengetahuan alam.